سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa ngumpul lagi bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penyakit yang mendatanginya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih ada di awal-awal bulan Muharram masih di tahun baru Islam Di bulan yang sangat mulia InsyaAllah Kita akan melanjutkan belajar tafsir surat Al-Fatihah Dan kita masih belajar basmalah Dan kita baru belajar huruf Ba Jadi mugi-mugi Bisa ngamalkan huruf Ba Ya mugi-mugi bisa ngamalkan huruf Ba Ba itu dikatakan inti daripada Al-Quran ya. Ba itu inti daripada Al-Quran Mungkin orang kepada heran Al-Quran yang 114 surat itu kok intinya cuma satu huruf Ya intinya kok cuma satu huruf Ya seperti manusia Manusia gedenya seperti ini kok intinya cuma jantung Ya intinya cuma jantung Intinya otak jadi kalau otaknya itu rusak, ya tubuhnya rusak. Dan otak ini yang memerintah semuanya. Semuanya juga kembali kepada perintah oh, otak. Otak juga perlu jantung. Kalau enggak di, dikasih darah sama jantung, ya otaknya mati. Otaknya enggak bisa apa-apa. Lah Al-Quran 114 surat, setiap huruf yang ada di Al-Quran itu semua bermuara atau kembali pada huruf ba. Jadi yang jadi sumbernya itu huruf ba. Kenapa? Karena huruf ba itu menurut para ulama adalah kependekan dari dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kependekan dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala bi makana kan wa bi yakunu mayakun. Bikan makan Wabi yakunu mayakun. Ba itu dari arti denganku, berkat aku, karena aku. Lah akunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berkat aku karena aku dengan aku semua yang telah terjadi bisa terjadi dan semua yang akan terjadi bisa terjadi. Artinya tidak ada satupun yang bisa terjadi ya kecuali itu karena izinnya Allah, karena kekuasaannya Allah, karena restunya Allah, ya, karena ada kehendak Allah di situ. Kalau tidak, tidak mungkin bisa. Nah ini merupakan inti daripada seluruh wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau orang itu sudah bisa Orang itu sudah bisa dirinya merasakan apapun yang terjadi itu harus dengan izin Allah. Diemnya, ngomongnya, duduknya, jalannya, tidurnya, bangunnya, mikirnya, usahanya, apapun itu. Tiap tarikan nafas, tiap hembusan nafas, tiap detik tidak mungkin bisa kecuali dengan izin Allah bisa dirasakan betul pasti dia akan bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Pasti dia akan bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena orang itu tiap detik berarti sudah nyambung kepada Allah, tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini jangankan kok tiap detik, baru bangun tidur aja udah gak nyambung. Bangun tidur aja udah gak nyambung sama Allah. Coba diingat-ingat bangun tidur, langsung nyambung ke Allah atau atau bagaimana kita? Mau tidur, ngapunten, jujur mawon. Mau tidur itu yakinnya bisa bangun atau yakinnya nggak bisa bangun? Yakin nggak bisa bangun ya salah. Yakin bisa bangun ya salah. Kan begitu tuh. Yang betul yakinnya bagaimana? Yakinnya ya ya Gusti pasrah jenengan gitu kan. Kalau jenengan bangunkan saya bisa bangun, kalau jenengan tidak bangunkan saya tidak bisa bangun. Makanya disuruh baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan dengan namamu ya Allah bismika ya bak tadi itu. Dengan namamu ya Allah aku ini hidup dan dengan namamu aku mati. Jadi nanti kalau saya tidak kamu hidupkan, ya mati. Lah kalau tidak kamu matikan, ya hidup dan jenengan bisa tidur begitu. Selama ini tidurnya udah begitu atau ya besok tangi jam lima? Ayo jujur. Oh besok bangun jam lima Setengah enam bangun Oh jam jam 3 saya bangun Oh jam empat saya bangun Tidur itu udah putus kepada Allah. Putus dengan Allah. Hubungannya sama Allah udah mandek. Lah yang begini sebetulnya hambanya Allah atau hambanya yang lain? Kalau hambanya Allah itu tidur ya deg-degan dulu. Sesuk iso tangi apa ora aku ya. Aja-aja ki iki melekku sing keri. Entek-entekan melekku saiki. Merem terus ora melek aneh. Jangan-jangan ini saya melek yang terakhir. Habis ini saya nggak bisa melihat lagi, terpejam selama-lamanya. Tapi ya moga-moga ya semelek. Ya, mudah-mudahan saya bisa melihat lagi. Aduh Gusti, ya Allah tolong ya Allah. Nah, nanti di situ. Jadi dia setiap detik dia itu nggak putus sama Allah. Yakin gitu. Dan dia tenang kalau udah tidur. Kenapa? Pasrah sama Allah. Karena udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. udah mikir lagi begini. Udah tidurnya di kamar, kamarnya itu kentengnya yo ya kandel, terus ra turu, bingung. Anggo yang terus gendangnya ambruk bi, Karena hatinya nggak dengan Allah. Kalau orang hatinya dengan Allah ya udah pasrah. Gusti, saya mau tidur, tolong saya dibangunkan. mungkin mungkin jangan bangunkan saya. Saya kalau tidur mati, tolong saya dilindungi. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Artinya tiap detik dia tidak pernah merasa yakin dengan selain Allah, yakinnya cuman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia punya punya ilmu begini kira-kira sakti atau enggak sakti? Sakti pol ya. Nah kalau kita kan enggak. Belum, belum, belum. Jangan enggak lah, belum. Insya Allah suatu saat bisa ya. Ya, dikit-dikit nambah, dikit-dikit nambah. Nanti kalau semakin nambah, semakin nambah, semakin semakin enak. Saya kasih contoh yang paling gampang. Jenengan kalau di satu kondisi misalnya, ya insya Allah tidak ngalami. Dikubur hidup-hidup, mikirnya apa? Dalam kondisi dikubur hidup-hidup, mikirnya apa? Mati. Ada orang dikubur hidup-hidup, insya Allah tidak ngalami. Mikirnya apa? Mati atau hidup? Mikirnya mati. Kenapa kok mikir mati? Soalnya nggak bisa napas, nggak bisa napas. Saya akan ma mati. Berarti jenengan hidup hidupnya itu dengan Allah atau dengan napas? Ngapunten ya. Hidupnya dengan Allah atau dengan napas? Yang yang mengizinkan jenengan hidup siapa? Lah yang mengizinkan jenengan mati siapa? Lah kalau jenengan dikubur hidup-hidup, terus bagaimana? <coughs> Bingung toh? Ya. Karena selama ini kita udah kemasukan kemasukan cara memahami yang kuali. Jadi makhluk dulu baru penciptanya. Kan salah. Mestinya penciptanya dulu baru makhluknya. Uripku yo ya Allah yang izinkan, matiku ya Allah yang izinkan. Makanya banyak orang bunuh diri nggak mati-mati. Ada toh? Belum lama ada yang mencoba bunuh diri di kamar mandi. Alhamdulillah yang nggak mati itu. Ada kan? Iya. Saya nggak nyebut siapa-siapa lo ya. Oh, banyak gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada yang dia itu pengennya nggak mati, sehat tapi yo ya nyatanya ngerti-ngerti mati. Soalnya mati itu bukan karena penyakit, hidup itu bukan karena sehat. Lah mumet Mati bukan karena penyakit, hidup bukan karena sehat. Allah pengen ngasih tahu, matimu ki goro ya goro tak mateke, uripmu ki ya gara-gara tak uripke. Dadi aja ngeyel, aja gemede, aja som, sombong. Kabeh iki bikan makan biyakun umayakun. Semuanya itu bisa terjadi ya mergo aku, kabeh ku ya bakal dadi ya gara-gara aku. jadi awakmu kabeh ki ora kanggo, kabeh ora ana sing ana mung aku. Bisa paham? Ini kok diem semua kenapa? Bu, Bapak, hadirin semua pemirsa, jenengan mumet. Bingung. Sabar dulu. Ini namanya ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid. Orang kalau udah kuat di sininya, makanya kita sebelum buka Al-Qur'an 114 surat, bak ini harus ngerti dulu. Kalau sudah ngerti pas buatnya huruf bak, nanti belajar yang lain itu gampang. Belajar yang lain gampang, tapi baknya harus paham betul baknya harus dipegang betul karena bak ini adalah cara kita jalan, cara cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita makan, cara kita minum, cara kita hidup ya bak itulah. Saya punya teman masih ingat kan saya bilang Ustadz kuburan alias uskup. Masih ingat uskup? Ustadz kuburan namanya Ustadz Muzammil. Kemarin waktu 9 Agustus di alun-alun itu hadir khusus dari Bengkulu terbang ke Solo untuk hadir acara 9 Agustus. Saya suruh duduk di depan gitu ya. Umurnya di bawah saya Ustaz Muzamil itu, Muda. Itu beliau praktek dakwahnya terus terang saya enggak enggak tekan gitu ya. Belum nyampe dan tidak berani nyoba. Jenengan jangan coba-coba. Wong -coba. saya aja enggak berani kok ya. Bagaimana? Beliau itu kalau dakwah dikafani, disolatkan, diangkat, ditaruh di keranda, diangkat, diusung, dimasukkan liang lahat, diuruk, tidak-tidak, ditahlilkan, diyasinkan, terus beliau ceramah dari kuburan. Jenengan sakit? Berani coba? Tanpa oksigen, tanpa apapun. Loh, saya ya penasaran loh jenenge cah nom ya. Nanya, sekti bener nih Ustadz yang satu ini. Tat, ya Bib, itu kalau manggil saya guru, guru lah. Murid saya aja kayak begitu, gurunya seperti apa? <laughs> Jadi kalau manggil saya tuh guru ya, tenan guru ya, Saya rada gaya, murid gitu kan ya. Muridnya seperti itu. Saya nanya, awakmu kita apa pirang tahun itu? Bertapa berapa tahun itu? Wah, Bib ini aneh-aneh nih. Ya mosok saya pakai tapa atau bib, bib ya enggak topo-toponan. Lah terus ilmunya bagaimana? Gampang kok, Bib. Gampang bagaimana? Ya udah saya kalau dipendam tuh saya cuma ngomong kok, Gusti, saya ini bisa urip ya mergo awakmu, aku ki mati ya mergo awakmu, dadi yen mbok patekke aku ya mati, mbok uripke ya aku urip, aku urip para gara-gara ambekan, aku urip para gara-gara jantung, ke mandek yang mbok uripke ya urip, ke ki urip yang mbok matekke ya mati. Bisa punya keyakinan seperti itu? Ini yang namanya tauhid, ya ini ahlu sunnah wal jamaah. Kadang orang itu bilang, uh, jangan musrik, jangan musrik, padahal ini iki ya orang mudeng. Ya, orang kalau bergantung dengan oksigen itu berarti kan dia bergantung dengan selain Allah. Dia yakin dengan oksigen, dia yakin dengan selain Allah. Seorang muwahid yang sejati, muslim yang sejati, bergantungnya bukan dengan jantungnya, Bergantungnya bukan dengan oksigennya, bergantungnya dengan mencipta oksigen, pencipta jantung, pencipta segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, dia nggak pernah risau, nggak pernah gelisah karena dia nyender, nyanding dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yo pena Gusti jujur mawon. misalnya jenengan Gak punya duit belas loh, besok ditagih itu kira-kira pusing atau gak pusing? <coughs> pusing. Besok tagihannya banyak, tapi gak punya duit pusing atau gak pusing? Pusing. Nah itu berarti huruf baknya belum lulus. Huruf baknya belum lulus. Kenapa? Oh karena pusing mikirkan besok, padahal besok itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala besok itu terjadi apapun itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah paham ba, ya tinggal ngomong kepada Allah taala, "Gusti, besok utang saya banyak, saya harus bayar, tolong Gusti lunaskan. Kalau tidak tolong diselesaikan, terserah jenengan caranya bagaimana, tolong beri saya yang terbaik dan baik-baik. Allahumma amin." Selesai. Turu yo penak, tangi yo penak, yen ora tangi yo tetap enak. Eh betul betul betul. Karena artinya udah apa? Itulah yang disebut dalam pepatah Jawa cuman satu kata. Orang Jawa itu punya satu kata menafsirkan huruf ba dengan satu kata. Hebatnya orang Jawa itu di situ. Kalau orang lain saya nggak ngerti. Wong Jawa ini pol. Cuman satu kata. Semeleh. Selesai. Paham? Jadi semeleh itu ya huruf ba kuwi wes dah. Semeleh. Ya semeleh itu huruf huruf ba. Salah satu tafsir huruf ba itu ya semeleh. Lah kita ini hidup kon semeleh kok uang elepol. Betul tak betul? Yang udah punya duit aja bingung, apalagi yang nggak punya duit. Yang sehat aja bingung, apalagi yang sakit. Ya kan? Yang waktunya itu banyak, luangnya aja bingung, apalagi yang nggak punya wak waktu. Aneh kan? Aneh. Kenapa? Karena hidup kita tidak bergantung pada yang punya, tapi hidup kita ini bergantung pada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kan salah. Padahal Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah cuman ada Allah yang satu. Ba ba ba bi kan makan, bi yakun mayakun, ba cuman Allah. Dengan aku, dengan aku enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempatnya bergantung Gondelan, bersandar, minta tolong ya cuman Allah. Nah kalau udah tempatnya satu kan jani kan gampang penak toh. Minta kok mau minta tolong oh cuman satu pintu aja kok situ selesai. Mau ini oh mintanya di situ selesai kan. Saya mengurus ini oh tempatnya di situ. Tapi pelayanan 24 jam tanpa ngantri kan luar biasa. Butuh apapun di situ, pelayanan 24 jam tanpa ngantri, langsung connect, langsung dilayani, langsung diselesaikan. Kan pena. Nah, itu pintunya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Lah masalahnya kita kok nggak mau didik hati kita yakin yakin yakin yakin yakin yakin cuman Allah Allah Allah Allah Allah enggak ada yang lain. Kalau udah bisa mesti ya uripe penak. Lah biar bisa begitu caranya bagaimana? Bak lagi. Enggak lari ke huruf yang lain. Biar bisa begitu caranya bagaimana? Bak lagi. Latihannya dengan huruf bak. Huruf bak bagaimana? Huruf bak itu huruf jer, huruf jar. Huruf jar itu fungsinya mengkasrohkan kata benda yang ada setelah huruf bak Seperti yang saya sampaikan dulu. Kalau ada al baitu kena bak jadinya bil baiti. Kalau ada eh, apa namanya ismun kena ba jadinya bismi kan begitu karena kena huruf ba sesuatu yang kena huruf ba normalnya umumnya maka dia harus dikasrohkan artinya kalau kita pengen mengetahui rasa huruf ba bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap saat, maka kita harus mengkasrohkan diri kita. Caranya itu. Kalau dirinya belum dikasrohkan Maka tidak mungkin bisa Dikasrohkan itu apa? Dihancur leburkan Awak mungkin remuk-remuk no Tapi jangan dijeduk-jedukan Hancurkan dirimu Artinya hancurkan dirimu itu Hati ini dijadikan hancur berkeping-keping Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hancur berkeping-keping kepada Allah subhanahu wa ta'ala hancur berkeping-keping untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda munkasirati qulubuhum min ajli." Atau oh, kama Allah taala. Aku ada bersama di samping pada orang-orang yang hatinya hancur demi aku. Hatinya hancur demi aku. Contoh, Pak nanya Pak, jenengan habis sholat nangis pernah enggak? Nangis apa goro-goro utang ora Maksudnya begini, habis sholat nangis, tapi gara-gara begini, ya Allah, aku ki sholat kok rai susu, Sholat kok ya ngono lali terus. Sholat kok ya ora ora tau husu, Kira-kira sholatku ditampi apa ora? Gusti ya Allah, menangisi sholatnya itu loh, udah pernah belum? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yes, Lampung Yes ya, rampung. Yes, eh, rampung tugas selesai turu penak iki ya. Habis sholat nangis, nangisi sholat. Jujur sajalah model-model seperti kita ini belum tekan. Belum tekan begitu kan. Lah orang-orang soleh itu mereka tiap saat latihan, artinya diremukkan untuk Allah. Gusti, ya Allah, kok saya masih begini? Ya Allah, saya kok masih begini? Ya Allah, kok saya masih begini? Ya Allah, kok saya masih begini? Terus dia nangis, pegangan kepada Allah, gondelan kepada Allah, gersuloh kepada Allah, tapi bukan kan Allah. Ngeluh kepada Allah tapi bukan mengeluhkan Allah, mengeluhkan dirinya sendiri atas keburukan-keburukannya. Dirinya dikasrohkan dulu. Nah, makanya sungguh beruntung orang-orang yang dibantu Allah untuk mengkasrohkan dirinya kalau sadar. Ya kita jangan minta-minta nggak boleh. Kalau pas kena begitu disyukuri. Bagaimana orang yang dikasih musibah banyak? Itu orang yang dikasarkan Allah. Makanya Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW, Iza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya ujian demi ujian, musibah demi musibah. Itu kekasihnya Allah itu, orang yang dicintai Allah. Kenapa? Diremuk ke hati ini. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Masih ingat ceritanya seorang ibu yang punya anak ya punya anak, punya suami. Suatu hari anaknya meninggal karena yang satu nyembelih adiknya nggak sengaja. Terus si kakak lari diterkam apa hari hari mau, si bapak ngejar nggak ketulung, akhirnya bapaknya pulang dalam keadaan linglung, bingung, naik atas rumah kepleset, lundung, jatuh dari atap, meninggal dunia. Saya mau nanya nih, istri yang begini ini kira-kira penderitaannya lengkap atau belum lengkap? Eh, seketika, lengkap atau belum lengkap? Lengkap toh? Sangat lengkap ya? Lengkap sekali. Ini wanita begini wanita yang dicintai Allah Ta'ala Kenapa? Hatinya dibuat remuk Gak ingat yang lain langsung ingat pada Allah Ya Allah Tolong saya Ya Allah saya mendapatkan ujian seperti ini, tolong kuatkan saya. Ya Allah, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memang nggak enak, memang gak, nggak enak. Tapi Allah membantu dia untuk cepat, untuk cepat ingat, untuk cepat nyampe, untuk cepat gumatung, untuk cepat bergelantungan, untuk cepat gondelan, untuk cepat meraih Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung jane, tapi yo ya jalu. Karena minta musibah kan nggak boleh. Jangan minta musibah. Tapi kalau dikasih, itu sebetulnya Allah sedang mengulurkan pertolongannya kepada hamba itu untuk bisa mendekat kepada Allah dengan secepat-cepatnya. Dengan secepat-cepatnya. Nah, selama ini kita sudah bisa merasakan itu sebagai pertolongan Allah atau justru kita merasakan urip kok rekoso. Ya. Eh yang mana? Kalau dikasih ujian demi ujian itu merasa uripnya rekoso atau beruntung? Jujur mawon. Nah, ini mau jawabnya aja rekoso ini. merasa hidupnya beruntung atau rekoso? Untuk pemirsa rekoso itu susah itu. Ini orang Jawa kita ini di Solo. Ini Yang di luar kota kadang orang Jawa Barat atau luar pulau bingung rekoso ki apa gitu bingung ya. Rekoso itu susah gitu. Hidupnya kalau merasa hidupnya susah itu kira-kira beruntung atau ya merasa susah? Merasa merasa susah. Hanya orang-orang yang betul-betul paham tentang Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa merasakan alhamdulillah. Ya memang jangan nyari, memang jangan nyari. Tapi kalau dapat yang begitu, dia bisa menikmati yang gak enak itu jadi enak. Karena apa? dengan gak enak tadi dia bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang gak enak tadi dia bisa menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkat yang gak enak tadi dia bisa ngobrol sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini dikasih yang enak-enak gak bisa dia ngobrol dengan Allah. Ayo betul atau betul nih? Biasanya kalau pas mumet bisa ngobrol sama Allah, Allah. Gusti Allah rezeki bos saking pundi sementing rezeki Gusti. Ya, ya Allah. Wanita idamanku itu ya Allah, tolong ya Allah. Yang muda-muda ini banyak yang yang SMS saya, bib tolong doakan bib jodoh saya nggak lari kemana mana Yang namanya jodoh tuh nggak mungkin lari, tenang aja. Jadi kalau lari pasti bukan jo, jodoh. Kau saya bingung kalau lari berarti bukan jodoh. Yang namanya rezeki tidak akan kemana mana Kalau kalau lari berarti bukan re, rezeki. Nah, ketika kita menikmati begitu, bisa ngobrol sama Allah itu biasanya kan kondisinya tidak eh, enak. Jarang orang yang dalam kondisi enak bisa ngobrol sama Allah, itu jarang. Makanya dikatakan justru doa yang paling terkabul doanya orang yang lagi senang terus bisa bisa ngomong sama Allah. Itu doa paling kabul. Kenapa? Wangel. Angel. Sebab kalau susah ngomong sama Allah itu gampang. Tapi kalau senang terus bisa ngomong sama Allah dengan enak, itu su, uh, susah, jarang orang yang yang bisa. Makanya kalau kita mendapatkan kondisi yang enggak enak, itu berarti lagi dikasrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita terus meraih Allah, minta tolong, kemudian kita bisa ngobrol enak dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Itu satu, caranya begitu. Jadi caranya merengek-rengek meraung-raung, nangis, ya, dan lain sebagainya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mematah-matahkan hati karena Allah. Itu satu. Yang kedua, kasroh lagi. Mengkasrohkan dirinya di hadapan manusia. Caranya begitu. Di hadapan manusia dia rendah-rendahkan dirinya tanpa merendahkan diri. Angel ya ya, menghina-hinakan dirinya tanpa dia terhina. Karena muslim itu aziz. Seorang muslim itu dia mulia. Muslim nggak boleh menghinakan dirinya, jadi hina nggak boleh. Tapi muslim disuruh menghina-hinakan dirinya tanpa terhina. Aneh ya. Ini kalimat yang rodo angel tuh jenengan. Ibu-ibu, paham maksud saya? Yang yang paling gampang praktek ilmu itu nomor satu ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena yang sering dihina-hina suami hanya ibu-ibu. Oh iya betul gitu. <laughs> betul ya. Jadi ketika ibu-ibu dihina-hina suami, padahal ya, padahal ya capek, ngepel, ya. Ngepel itu bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Ngepel juga ya? Membersihkan lantai gitu. Ngepel itu berarti dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Jawa ya? Mengepel lantai. Musok sih mah bahasa Indonesianya ngepel. Ngelap, ngelap lantai. Pel, kain pel. Tapi kan tidak ada yang ngepel toh, membersihkan lantai dengan kain pel gitu ya. Kok muter men? Udah bersihkan lantai atau ngepel gitu ya. Jenengan ngepel. Kemudian jenengan apalagi Bu? Masak. Terus apa? Cuci pakaian. Apalagi? nyetrika, ya, apalagi isah-isah ya, cuci-cuci bi, piring dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawa cuma enak isah-isah selesai. Kalau bahasa Indonesia cuci piring, cuci apalagi? Dandan cuci. <laughs> Ya, macam-macam itu. isah-isah, nyuci-nyuci eh, kotoran-kotoran yang di dapur, ya. isah. isah Apalagi Bu? Nyapu. Pokoknya keperluan rumah tangga jenengan yang beresin, betul? Terus pulang dipaidu suami. Pulang suami itu mencelah, mencelah begini. Rumah kok debu tok. Nah, emangnya kamu di rumah ini tidur apa? Lora hati mboten, Bu. Sakit hati atau tidak? Sakit. Sakitnya di mana? Oh, terus ngomong lagu, sakitnya di sini itu ya. Bu ibu itu loh ya. Sakitnya di sini. Lucu ibu-ibu itu sakit. Terus sakitnya di mana? Di sini. <laughs> Model baru ya Bu ya. Nah, saya juga dapat istilah baru itu sakit itu di di sini ya. Loro hati maksudnya begitu. Kenapa sakit hati Bu? Udah capek kok masih dihina? Hina, gitu kan? Justru itulah saatnya ibu bisa pangkatnya naik. Pangkatnya naik. Begitu dihina suami ojo nesu. Yes. <laughs> ojo nesu. Yes. Ayo, terus terus. Aku dimarahin suami ini, dimaki-maki, jani aku raga ngono. Sebetulnya saya nggak seperti itu. Saya tidak seperti yang dikatakannya. Seharian saya kerja keras, seharian saya itu banting tulang. Suami mengatakan saya malas, suami mengatakan saya itu tiduran. Ojo dibantah. Jangan dibantah. Kamu sehari tiduran aja, diem. Jani ki ya ora. Tapi Abi Bes ngajari, no hatimu, no hatimu. Biar-biar, ayo hati. Kamu marah. Di situ kan ada hati yang marah toh. Lah hati yang marah itu nafsu. Hati yang gak rela, udah kerja keras, dibilang gak kerja, itu naf, nafsu. Maunya dia mengatakan, ora, sedih aku kerja ora, nih. regani. Satu hari saya kerja, kamu tidak memberikan penghargaan. Kamu tidak ngerti capeknya saya. Itu kan nafsunya ngomong. Biarkan nafsunya bicara, tapi jangan dikeluarkan di lisan. Kandano rasa no. Bilang sama nafsu, rasa no. Kamu ini capek-capek cari pujian suamimu atau cari pujiannya Allah. Kalau cari pujiannya Allah enggak apa-apa, dibilang kamu tidak kerja. Yang penting kamu dapat pujian dari Allah. Tetap berarti ngepel meneh. Persis seperti penderitaan seorang istri yang tiada henti. Ya, ngepel gitu. Dicaci, dimaki, dihina oleh suaminya, tetap dia melayani suaminya. Itu namanya dia menghinakan dirinya tapi dia tidak hi, hina. Karena dia lakukan semua itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya mengkasrohkan diri ya begitu. Contoh almarhum Habib Anis. Habib Anis. Dulu pernah saya ceritakan, saya ulangi dikit. Habib Anis ini kan Masya Allah lama besar. Yang punya maulid Simtu Duror. Karena beliau salah satu pewaris utamanya kan. Pewaris ulama utama dari ijazah maulid Simtu Duror itu Habib Habib Anis. Nah waktu itu ada acara maulid di Bogor Ada acara maulid di Bogor Ya beliau hadir di sana Karena masih zamannya wali-wali dulu ya Anak muda hadir di sana Beliau duduk itu di sop kedua atau di sop ketiga saya buat Di sop kedua kalau nggak salah Duduk di sop kedua Karena nggak mau di sop pertama Masih banyak orang tua Nanti kalau waktunya tugas baru beliau maju Maksud beliau begitu Nah duduk di sop kedua itu Tiba-tiba ada orang Betawi Orang Jawa Betawi itu ya orang Betawi, terus maju ke sop kedua, ngomong ke Habib Anis gitu ya, "Eh, hey, Haji, Haji." Habib Anis tuh dikira orang orang Betawi juga gitu ya. Dipanggil, "Haji, Haji, mundur, mundur." Masih muda di depan, ayo mundur ke belakang sana. Oh iya iya iya, iya, iya mundur. Beliau mundur. Padahal ini yang mau mimpin majelis. Jadi misal saya duduk di situ, Terus ada satu jamaah gitu duduk di sebelah saya, terus ngusir saya, "Eh, hey, eh, Haji, Haji, mundur, Haji, mundur" gitu ya. Terus saya mengatakan, "Oh, Haji, Haji, saya mundur ke belakang" gitu. Tanpa nesu, tanpa marah. Ya. Dan tidak tidak apa namanya mengatakan, "Urung ngerti toh sapa aku toh, oh, enggak jajal." Enggak ya. ngomong begitu ndak. Ngono e padha wae, mundur ke belakang terus ngomong, "Ditenono kok kaget awamu. Kalau seperti itu ya sama sa, sama juga bohong gitu. Enggak. Memang artinya disuruh mundur, ya mundur nyantai. Bimanis mundur nyantai ke belakang. Ya nggak ngomong sama orang itu, saya ini Habibnya yang mau doa nanti, nggak ngomong begitu. Oh, jin jin jin, mundur ke belakang. Giliran doa, beliau kan disuruh maju, ya maju ke depan. Lah, hajinya tadi kaget, lu Pak ini yang ngarep ternyata. Salah ngusir orang ini, salah ngusir orang. Lah itu kan di, dihina, ya di dihina, disingkirkan. Ojo nesu, jangan marah. Enggak apa-apa. Justru saat itu kan nafsunya berontak, nafsunya nggak mau, nafsunya berun, berontak. Ada bagian yang berontak di diri kita, itu nafsu yang harus dikasrohkan, sing diremokke yaitu. Ya, itu namanya menghinakan diri tapi tidak terhina. Ojo ngene, jangan seperti ini. Ya wes. Pas pengajian toh, saya akan menghinakan diri saya praktek ilmu lebih novel. Pas pengajian terus ngemis ning ngarep ngawur. Sebenarnya aku jani sugih Aku jane sugih ben wong ngertine aku wong melarat. Ini ngawur, ini salah ini, ini salah praktek. Ini salah prak praktek. Itu nggak boleh. Itu namanya menghinakan di diri, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kasar nafas itu nggak begitu caranya. Ya. Orang-orang kaya dulu cara mengkasrohkan nafasnya paling gampang itu bukan justru orang kaya mengemis. Orang kaya mengemis itu gampang. Untuk untuk membuat dirinya jadi kasroh, orang kaya itu sedekah sebanyak-banyaknya. tak mesti remuat ini. Paham? Duitnya akeh. Pengen menghancurkan nafsunya. Caranya jangan ngemis. Sebab duitnya tambah akeh. Betul nggak? Ya, wong ngemis. Wah, ya lo enak tambahan aku. Mau ra sing ngertiin aku sugih duitku nambah. Terus gimana caranya biar orang kaya itu dia bisa meletakkan nafsunya di bawah jadi mengkasrohkan itu mengkasrohkan nafsu tadi itu loh. Biar dibawa bagaimana caranya? Caranya ya sing mbok paling mbok rasenengi apa? Wong sugih iki paling raseneng ngetokke duit. Betul lah betul. Aja meneh wong sugih wong melarat ya abot. Yang nggak punya duit ya angel ngeluarkan duit, yang punya duit juga susah ngeluarkan duit. Itu penyakit kebanyakan manusia, susah ngeluarkan duit. Ya. Contoh-contoh. Saya tadi Jumatan tuh setan saya banyak itu. Jumatan tuh kan ada kota amal ya. Kota amal. Nah, kota amal. Saya buka dompet. Iki bangunan cik butuh akeh. Bangunan cik butuh akeh. Setan ini datang ini. Bangunan butuh a akeh. Nge ini aja akeh-akeh. <laughs> Setan saya. Ngasihnya jangan banyak-banyak. Lah untuk meng mengkasrahkan nafas ini tak tantang tambahan. Lah njaluk piro kae? Sing paling cilik wae, tak buka dompet, tak kae sing paling gede duwite. Paham? Jadi justru cara mengkasrohkan nafsu saya itu dilawan. Caranya untuk mengkasrohkannya meletakkan nafsu kita di bawah di ida-ida lawanan. Kalau dia itu timbul bisikan pelit dadi sing lomo. Mudeng Justru begitu caranya. Ketemu orang kok kira-kira semua orang cium tangan. Semua orang cium tangan. Wah, hati kita rumongso. Ah. Belum ngerti sopo aku. Belum tahu dia siapa saya. Mosok saya suruh cium tangan sama dia. Lah yang ger kue ngambung tangannya dia seneng ambungan selesai. Paham maksud saya? Ya, jangan kemudian siapa dia, siapa saya. Miskin nafsunya gede. Ya udah, cium tangannya. Mesti nafsunya berontak, nafsunya berontak kok gelem kowe aja gelem. Jangan mau kamu dibegitukan. Oh, dia nggak ngerti siapa dirimu. Itu semua nafsu. Semua nafsu. Dan tidak ada satupun orang bisa berhasil menjadi wali sebelum dia bisa mengkasrohkan dirinya sendiri. Gak mungkin bisa. Mbok sholat iki nganti baduke gosong 10. Sebab baduk gosong ini perlu saya terangkan ya. Ya, sholat sampai dahinya itu hitamnya ada 10. Itu enggak jaminan waliullah. Kadang itu justru lawannya waliullah. lu kadang, ya, karena eh, ciri-ciri uh, wali itu bukan karena hitamnya hitamnya dahi. Mohon maaf, bukan saya me, apa namanya menghina orang yang dahinya hitam, enggak. Cuman untuk nyetakkan, nyetakkan tuh menjelaskan <laughs> sejelas-jelasnya, ya, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada teman-teman saya yang dahinya belum hitam, jangan dihitamkan. Yang sudah hitam itu kan mungkin ya memang karena kondisi kulitnya rodok sensitif, kena karpet rodok elek, lah itu jadi ireng. Mungkin musolanya itu karpetnya jelek atau musolanya masjidnya itu e, tikarnya rodok kah? kasar ya lama-lama jadi hitam kulitnya sen sensitif. Kalau Kanjeng Nabi SAW itu dahinya bersih sekali. Oh beliau itu manusia yang paling sempur, sempurna. Kudunya yang paling ireng kan Kanjeng Nabi, tapi nggak ada riwayat Kanjeng Nabi dahinya hitam. gula ono hadisnya, nggak ketemulan. Enggak ada. Gilap, menyala, bersih Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan ayat-ayat Al-Qur'annya jelas, ayat Al-Qur'an jelas, tapi awak ki macane sing rada bureng. Ya, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Simahum fi wujuhim. Simahum tanda-tanda mereka orang-orang soleh hamba-hamba Allah yang baik itu fi wujuhim di wajah mereka ada bekas-bekas sujud di wajah mereka, bukan di jidat mereka. Wajah itu mana? Hidung itu wajah, pipi itu ah, wajah. Mestinya kalau urusan hitam itu kita bisa protes, sengireng orang bathuk, irunge sik sengireng. Paham kan? Jadi hitamnya bukan bukan ukuran. Sebab kalau hitamnya dah ini ukuran kesolehan, orang-orang yang kulit hitam protes semua. Saya udah sujud tahunan tapi kok nggak hitam-hitam ya? mau sireng soalnya. Yang kulit hitam itu kan Ya, kesian kan nanti. Nah terus bagaimana? Tanda-tanda kesolehan ada di wajahnya itu bekas sujud, bekas orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan orang yang mengkasrahkan nafsunya, menghinakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga di wajahnya ada tanda-tanda kesolehan kalau dilihat adem, dilihat tentrem, dilihat enak, dilihat memberi semangat. Itu tanda-tanda orang yang punya bekas sujud. Sekarang ada orang-orang yang badoknya gosong, disawang mangkel ke hati. Ada toh? Bukan mengingatkan Allah tapi meningkatkan emo, emosi. Ada begitu. Kenapa? Sireng atau mesem, ahlaknya welek gitu kan. Ada kan begitu? Ada. Ya, tidak luput juga ada orang-orang yang dahinya hitam betul-betul orang yang so, soleh. Tapi bukan ukuran oh yang nggak hitam tuh soleh turah-turah. Jauh lebih banyak daripada yang hitam. Jelas ya? Jadi itu bukan ukuran. Ini kok sampai jidat hitam gara-gara apa ini? Hah? Apa? Obat, jadi bak sampai jidat ya. Eh, itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jadi wali kecuali seperti itu. Jadi wali itu bukan karena menunduk-nunduk, bukan. Misalnya ada orang datang terus menunduk-nunduk, ah wali orang. Nunduk itu tempatnya di sini bukan di tubuh, tempatnya di dalam hati. Sakitnya di sini. <laughs> ya, maka nunduknya juga di sini. Ya, tawadhu itu ada di sini, bukan di badan itu bukan. Ya kadang orangnya nyantai ketahuan gagah gitu ya, tapi nya luar luar biasa. Enggak ada kesombongan sama sama sekali. Itu namanya orang sudah menguasai sebagian dari huruf ba. Mengkasrohkan diri. Oh cerita tentang mengkasrohkan diri itu turah-turah. Satu contoh tadi itu kan yang terjadi pada diri Habib Anis bagaimana beliau di apa namanya? di uh, suruh mundur gitu ya. Lawang saya tuh kalau berangkat ceramah itu parkir kadang ya diusir ya pernah. Usir, Artinya, parkir jangan di sini Pak. Oh iya, yang nyuper saya sendiri. Itu, itu dulu waktu saya masih kalau berangkat pergi sendiri nyuper sendiri ya. Parkirnya jangan di sini onji oh gitu. Ya orang saya ngomong, saya ngarep ceramah aku. Kacau nanti kalau mau begitu kan ya. Eh, di ini ini untuk kalangan khusus VIP unjih ya J gitu ya J aja kan kok susah kenapa atau yun J gitu loh ya gitu aja kok kok repot J saja nggak usah dibuat angel angel diundang ceramah terus diusir dia ya pernah jangan belum pernah toh jangan diundang pengajian sampai tempat diusir eh saya undang ke siapa mulio belum pernah kan sojongan tinggalami alami kalau saya ini diundang ceramah sampai di lokasi di, di, diusir pernah. Siapa yang undang Habib? Saya tidak undang Habib kok. Pulang aja. Jangan digitukan kira-kira bagaimana? Sakitnya tuh di sini. <laughs> Wono meneh. Ya, seperti itu. Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur bareng sama saya ke Jogja. Beliau diundang di Jogja waktu itu ya. Uh, terus acaranya dibatalkan. Ada berapa undangan, salah satunya itu dibatalkan. Lah, batalkan tuh ya penak itu. Satu panitia itu batalkan ketika kita di mobil, e, eh, Ustaz maaf pengajiannya nggak jadi. Yo, oh, penak banget. Ya penak, penaknya luar biasa. Ini udah terbang dari dari Jakarta sampai Solo, Solo, Jog, Jogja ya. Terus dibatalkan begitu. Ya wes, Yo, ya, orang ngaji kan masalah, masih bisa ngaji di tempat yang lain. Ganjaran juga sudah ada dapat. Seperti itu, itu dialami untuk mendidik diri ini bisa kasroh atau ti atau tidak, mengkasrohkan diri. Dan nah, jenengan misalkan diundang diundang ke pesta perkawinan jelas undangannya. Sampai depan itu yang undang jenengan nyegat di depan, depannya orang banyak. Ngapain kamu kesini? Pulang ke sana. Siapa yang undang kamu? Kira-kira lorati apa ora? Malu atau gak malu? Hah? Itu lorong hati atau remuk hati? Oh, hancur. Sehancur-hancurnya, betul kan? Nah, kalau jenengan merasa hancur, sehancurnya marah, rugi, rugi. Yo marah yuk pantas, marah pan, pantas karena didolimi kan marah pantas. Tapi kalau marah, marahnya kelewatan, bisa jadi kan tekor, bisa jadi tekor. Lah bagaimana kondisi seperti itu jadi menguntungkan? Kalau kita nggak jawab, tidak ngapa-ngapain, anjir ngapunten terus pulang. itu luar biasa. Nah, ini pernah di, dialami seorang sufi. Seorang sufi diundang sama seorang muridnya. Tapi ya jangan ditiru, ini murid kurang ajar. Ya, jangan ngetes guru seperti ini. Ini namanya murid kurang kurang ajar. No, gurunya luar biasa, tapi muridnya kurang kurang ajar. Diundang. Di rumah muridnya diundang makan. Namanya orang soleh diundang makan ya datang. Assalamualaikum. Dibuka sama muridnya. Waalaikumsalam. Ngapain ke sini? Ini gurunya loh. Ya. Jadi jangan jangan jadi murid yang seperti ini, murid kurang ajar sak pole Ya, <laughs> jangan ditiru. Nanti terus mau praktek, saya kira-kira bagaimana gitu kan repot gitu ya. Nah, aku ya sisan aku tuh nekat mlebu. Ah selesai ngetes, selesai ngetes mudeng karepmu. <laughs> Kalau saya udah paham, saya ngajari awakku. Ya. <laughs> Masih cerita kan. Oh, pergi kamu, saya nggak ngundang kamu. Ini guru cuma diam, oh iya, pergi. Let jalan kira-kira berapa meter dipanggil lagi. Eh, satu satu satu sini satu, Balik lagi. Sudah depan pintu. Loh, yang manggil kamu tuh siapa? di diceluk uang. Aku undang liane kok kowe. Rungu-rungun weh. Eh, rumong. Ya, pergi. Jalan berapa kali lagi? Eh, yai, yai, sini, yai, sini. Mengo, iya kamu, ya kamu, sini, sini. Dari dekat. Loh, saya undang lagi sopo, Mulia. Itu kira-kira 10 kali untuk berapa? Setelah puas memperlakukan gurunya seperti itu, muridnya mengatakan, e, maaf, saya cuma pengen ngetes kok Anda itu seperti apa hebatnya. Ternyata Anda itu luar biasa ya. Diundang, terus diusir, diundang, diusir, diundang, diusir. Orang nesuk, gelas. Kok bisa begitu bagaimana? Maka dijawab santai sekali. Lawang saya itu menempatkan diri saya persis seperti anjing kok. Orang soleh itu niru akhlaknya anjing dalam kondisi tertentu itu bagus. Karena kita suruh belajar dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang donga niru akhlaknya kucing. Doa itu niru akhlaknya kucing. Kucing itu kalau minta sesuatu, ustah, itu perjuangannya susah disaingi. Rayuan kucing menakutkan. Mesti ngeong ra nganti mandek. Miau. Miau. Aja ngomong mirip. <laughs> mesti kok batin Habibnya mirip kucing, oh, dimirip-miripkan. Pas saya praktek terus dimirip-miripkan. Oh, itu kucing itu tidak akan berhenti meong sebelum apa yang diinginkan ter tercapai. Kalau doa, tiru akhlaknya kucing. Itu doa. Tapi kalau dihina-hina, tiru akhlaknya anjing. Ya, anjing itu bagaimana? Kata guru tadi, biasa seperti anjing. Dikasih tulang, ya, ya nyedak. Diusir, ya lu lunga. Terus diceluk meneh, ayo ayo ih, ih, ih. lari dekatlah lagi dibentak ditendang ya ngama, meneh jadi ya buat saya bersikap seperti ini bukan sebuah kemuliaan biasa saja sama anjing aja saya biasa bodoh makomku ini makom anjing bukan makomnya wali coba bayangin wali itu dibegitukan merasa aku tuh sopo-sopo bodoh karo segawon kan luar biasa kalau kita wali Allah wali ngerti awak aku wali <laughs> wali kok ngaku-ngaku awak wali kan wali opo Hah? Wali murid. Walian ya. Jadi begitu. Nah ini buat si guru kan luar biasa lah muridnya kurang ajar. Makanya orang-orang soleh di dalam kitab-kitabnya kalau membawakan cerita ini untuk guru ini luar biasa, untuk murid-murid kurang ajar makanya jangan ditiru. Bisa kena balak itu muridnya. Ya, bisa kena kena balak karena dia melakukan satu hal yang tidak pantas kepada orang-orang yang soleh soleh. Wis orang soleh itu nggak usah diuji, nggak usah. Sekalian uji tambah akhirnya kurang ajar jadinya kan begitu ya. Ya itu tadi masalah contoh bagaimana orang meletakkan dirinya rendah, tapi bukan merendahkan di diri tidak. Karena dia selalu yang dilihat Allah gitu loh. Enak apa? Yang dilihat Allah. Sehingga diajak makan di tempat manapun selama halal itu ya enak. Makan di pinggir jalan, ya oke. Makan di tepi laut, ya oke. Makan di restoran, ya oke. Makan di warung, ya oke. Pertanyaan saya, bedanya restoran sama warung itu apa toh? Podo toh? Cuma namanya toh beda kan? Restoran itu tempat, warung juga tempat. Restoran full AC, warung juga full AC. Alami lagi kan ya? Gak pakai listrik tambah gratis penak angin sepoi-sepoi, angin kencang, semua jadi sah, jadi satu. Restoran itu ada PPN 10%, warung tidak ada PPN, bahkan diskon. Ya kan? Ngutang juga bisa. Ya kan luar biasa. Wo kadang juga sering dibayari konco kadang kan ya. Itu kan kehebatan wah warung. Restoran menunya macam-macam, warung menunya juga macam-macam. Restoran kita angkat kaki suka dimarah, warung jenengan jengking jembatan nobo. Ya, jadi kalau orang-orang yang soleh itu tidak bingung di warung ya oke, di restoran juga oke, di pinggir jalan juga oke, di tepi laut juga oke. Pokoknya kondisi apapun pokoknya dia nggak nggak lihat nggak lihat ah, mau aku mangan neng gunung gunung ndak ada. Selama itu halal, selama itu ba baik. Ya, angin angin angin. Anginnya ikut pengajian. <laughs> Jendelanya belum diganjil sama teman-teman. Jadi begitu hadir dimuliakan Allah taala, saya ambil contoh ya. Yang diundang makan padahal itu derajatnya Paul, gak gak sungkan jawabannya cuma oke. Okay. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Hasan. Cucunya Kanjeng Nabi yang namanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma itu cucu yang gantengnya Paul, Ya. Loh, cucunya siapa dulu? Putune Kanjeng Nabi. Oh saya ini keturunan keturunan yang sudah sekian puluh jam gantengnya masih seperti ini. Ya apalagi yang langsung gitu kan ya, yang sekian puluh gitu kan, itu kan sudah wah, kena hawa macam-macam jadi ini kayak ini. Lah itu yang masih asli, asli Rasulullah, Fatimah Zahra, langsung Hasan bin Ali bin Abi Thalib binti uh, eh, bin Fatimah binti Rasulullah Kan dekat sekali, langsung cucuk langsung yang digendong Kanjeng Nabi, dipangku Kanjeng Nabi, dicumi Kanjeng Nabi, dipeluk Kanjeng Nabi, itu gantengnya pol. Dan mohon maaf Sayyidina Hasan itu sugih pol. Ganteng sugih. Kayanya luar biasa. Kendaraannya cakep, kendaraannya bagus-bagus. Ya kendaraannya bah, bagus. Ya, sedekahnya pol. Ya, sedekahnya pol. Ibadahnya pol. Kabeh pol wae. Ya. Gantengnya pol, sugih pol, ibadahnya juga pol, akhlaknya pol, ilmunya pol, lomone pol, elee enggak ada. Ini kan luar luar biasa. Lebih lagi naik kendaraan, naik kudanya atau naik onta, tidak dijelaskan di situ kendaraan tunggangannya, tapi tidak dijelaskan itu onta atau kuda. Persis di perapatan, perapatan lagi jam makan siang. Ada beberapa kalau kita mungkin e, seperti teman-teman yang lagi ngamen, teman-teman yang lagi apa namanya dianggap pinggiran lah, orang rendahan, ya orang minta-minta itu lagi dudukan di, di perapatan. Jadi ada orang-orang miskin yang susah pol, dudukan di perapatan, jam makan siang, lagi makan lauk. Kalau kita bilang sego kucing gitu ya. Ya, makan nasi bungkus campur sama debu. Jadi roti itu sama pasir hampir susah dibedakan mana pasirnya mana rotinya. Karena di pinggir jalan padang pasir kan anginnya ke kenceng ya. Jadi makan ya campur sama sama pasir. Lagi makan seperti itu lahap enak. Cucu Rasul lewat. Lah ini teman-teman yang di bawah ini yang susah-susah ini terus ngomong gini, cucu Nabi, yuk, yuk makan siang bersama kami, yuk, yuk makan siang bersama kami. Apa terus ngomong, aduh, roti cap pasir. Apa ngomong seperti itu? Ah, aku kini ngerat aku putune kanjeng Nabi, sudah sopo. Apa ngomong seperti itu? Naudzubillah min Misalnya, langsung turun dengan senang, dengan bangga, deprok di bawah, ya gak minta, tolong-tolong tikernya gelarkan buat saya, yorano. Ya Ya langsung deprok di bawah, duduk santai kemudian mana ini yo makan bareng gitu ya, tanpa takut hi nulari, nggak ada. Hi hiji tidak ada. Makan bareng langsung seperti itu dengan lahap senang, setelah itu ngomong, "Terima kasih, saya udah kenyang." Gantian ya, siang ini saya diundang, maksud saya nggak undang jenengan. Nanti malam gantian makan di rumah saya. Ojo sombong, maksud tak undang ragil aku diundang gak gelem kok ya. Ya, malamnya perintahkan keluarganya semua, pembantunya. Malam ini kasih masakan yang paling enak. Kenapa? Teman-teman saya mau datang, saya mau jamu. Masya Allah ini bejo jamu putune kanjeng Nabi Bali baliannya ada pejamuan yang luar luar biasa seperti itu tidak ada rasa jijik rasa apa ya karena memang artinya itu udah kasrohnya pol kasrohnya pol ngapunten jujur mawon ya ini jenengan di tempat yang bersih di tempat yang baik insya Allah dapat susu satu cangkir ya. Dapat susu satu cangkir. Itu misalnya habis diseruput sama temennya dikasihkan kadang ya rodok mikir. Ya, entek no. Kadang mikir, emangnya dia siapa nyuruh-nyuruh? Nok bekasnya Habib ngono ya ora apa, bekasnya dhek iya. <laughs> Ini ini anu ini, ini apa namanya? Uh, setan itu. Itu se setan. Tapi ya jadi jajal, eh jajal gelem apa ora? Ya ngawur. Jangan mau cangkir akeh kan cangkirnya banyak. Itu kalau nggak ada cangkirnya, ketika Nabi praktek itu kan dulu zaman Nabi gelas satu yang meminum orang banyak, makanya dibuat giliran. Ya, gelasnya memang angel satu tok dibuat orang banyak. Sekarang kan gelas banyak. Jangan ayo sunnah Nabi sak gelas goang 10, tambah keliru. Ya, tambah tambah keliru. Tapi kadang kita perlu praktek. Kadang kita perlu praktek Satu gelas diminum bareng Itu seperti apa rasanya hati Kadang kolong, nggak apa-apa praktek begitu Makanya saya kan suka kalau pas pengajian kadang minum gitu, terus tak dumkan di samping saya. Entek-entekannya kan masih turah, tak minum gitu kan. Nah itu juga ngelatih diri saya. Ayo, cici apa gitu ya. Kamu ada cici apa enggak? Kamu mau berkahnya orang lain atau tidak? Itu latihan. Latihan untuk mengkasrohkan nafsu saya, mengukur hati saya. Kalau saya begini, eh biar kamu dikira orang-orang kamu orang luar biasa mau merendahkan diri, ya padha cici cici ya elek, bangga ya elek. Jadi ngukur ngukur betul, ada kebanggaan tidak? Ada rasa jijik tidak? Ngukur. Yang betul ya bangga tidak, jijik tidak. Biasa saja. Yang betul biasa, biasa saja. Seperti itu. Nah, ini namanya mengkasrohkan diri. Dan berhubung sudah satu jam saya bicara, kalau terus-terus saya ngomong kasroh tenang nanti akhirnya. <laughs> ya, betul tuh sudah satu satu jam. Dengan kraus, motor kraus, yang jelas tadi saya ngomong jam 48 ya, jam 9 kurang 12 menit. Eh, sekarang udah jam 10 kurang 12 me menit. Dah, ilmunya nggak usah banyak-banyak, nanti kakek nggak dipraktekkan. Kita ngobrol yang lain, yang itu sudah cu cukup. Monggo silakan diunjuk. Oh, habis tidak apa-apa. Saya masih kok. Masih utuh punya saya. Ini suara saya masih begini nih. Jadi apa namanya? Dapat paro-paro basah nih suaranya. Udah berapa bulan masih masih begini. Mungkin oh, saya belum sempat ke dokter. Nanti ke dokter suruh minum obat. Minum obat itu saya paling mah malas gitu ya. Tapi kalau nggak minum obat nanti katanya nggak sembuh gitu kan? Katanya. Nah, kalau saya yakinnya minum ya sembuh, nggak minum ya sembuh, ya kan? Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya berobat, bukan saya nggak berobat, berobat. Berobatnya apa, Bib? Ya olahraga, minum air putih, minum jus yang enak-enak pokoknya. Daripada minum obat pahit ya, tidak enak kan lebih baik kan minum jus ya, makan buah-buahan itu kan obat semua kan? Ya memang prosesnya lebih lama, tapi itu lebih higienis, lebih sehat, lebih alami, lebih eh, enak. Alhamdulillah. <clears throat> Jadi begitu kasrohkan diri kita agar kita bisa memahami eh, maksud dari huruf ba dan kita bisa ngerasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi Allah itu ada hadir, cuman kita kan nggak pernah kroso. Deket lebih dari urat urat nadi, tapi nggak pernah kro kroso. Berarti kan ada yang salah ini. Berarti kan dinding dinding yang menutupi hati kita ini kan terlambat toh tebal. Oh, cedak epol ke orang ketuaan, berarti kan ini tebal sekali dindingnya, penghalangnya sangat luar Luar biasa. Caranya bagaimana? Ya tadi penghalangnya dikikis dan penghalangnya nafsu itu. Nafsu. Kasrohkan, kasrohkan, kasrohkan dan kasrohkan. Nah punten saya punya prinsip di Majelis Ar-Raudhah untuk teman-teman dekat saya. Makanya jangan jadi teman dekat saya itu nggak enak. Enak jadi yang biasa-biasa saja. Yang biasa itu buat saya juga dekat, paham ya? Jadi yang dekat-dekat yang kumpul sama saya itu ada syarat satu. Syaratnya gampang kok. Ya, teklean hati minggato. Jadi yang dekat sama saya itu teklekan hati minggato. Saya mau dibilang kasar, dibilang sadis, nggak punya perasaan karepmu. Jadi saya kalau sama teman saya misalnya tak onekke gitu ya, teklekan hati, dionekke koncone teklekan hati, es minggato. Sujud-sujud ning kene, minggato. Kumpul sama orang aja daripada kumpul sama teman kamu kamu teklekan hati, loro hati wis ora model-model uang wong apik ngono Model uang apik iki dionek-onekke ya ora teklek, diteklek-teklek ya tetep utuh. Lah itu uang apik. Paham kan? Maka di, di sini teman-teman dekat saya latih itu. Latihnya bagaimana? Ya wes, kamu layani tamu-tamu. Ya macul, ya. Ada itu kan ya macul, ya ngecor dan lain sebagainya. Sudah macul kesel ya kadang di di dinyek karo koncone. Mau macul ngono orang yang tenagane ya jangan terus nesu gitu kan. Itu latihan semua. Kalau nesu berarti oh semua ngelek iki. Tekelekan ah hati Ya bagus. Orang kalau mau sukses tuh hatinya jangan tekelekan. Saya makan di satu warung makan, warung. Itu tulisannya begini, jika Anda kecewa, maka segera kritik kami, kami akan senang hati menerima kritik Anda karena kritik Anda adalah perbaikan untuk pelayanan kami. Kan luar biasa. Kan luar biasa ini warung orang teklek anati. Makanya sukses larisnya luar biasa. Kalau warung teklek anati mesti gak laris. Dikritik Siti, sebenarnya, anu eh, golek mangan kono aja mangan kene meneh gitu. Akhirnya semua pelanggannya pindah semua. Karena dikritik dikit begitu. Ya. Nah ini orang yang mau sukses siap dikritik, dihina, dicaci, dimaki itu syaratnya mau sukses. Makanya kita kalau mau cari teman, teman yang siap dibegitukan. Dan kita siap dibegitukan sama teman kita, mesti awet itu pertemanannya. Tapi kalau teman pertemanan dibangun sojo nganti eh, larak kayak atiku, wes mesti kita cepet klek. Nah, itu teman, apalagi hubungan rumah tangga. Hubungan rumah rumah tangga. Makanya orang yang zapang huruf ba itu ya penak, diteklek-teklek, ditekuk-tekuk, dionek-onekke, diidak-idak, pokoknya tetap Allah, oh, enak tenan. Ya tetap Allah gitu. Ya memang manusiawi dia sakit sakit hati yang enggak enak ya. Jadi jadi sedih, wajar tapi langsung Allah gitu. Kembalinya ke Allah lagi. Jadi ya terus ya enak meneng gitu. Jadi penak lagi. Kuncinya di situ. Ojo teklean hati, teklek-teklek no hatimu. Nah itu namanya huruf ba. Makanya prinsip majlis ar-radhah sing teklean ati minggato. Yang dekat sama saya loh ya. <laughs> Paham maksudnya? Paham. Tapi terus jangan dibuat ngetes. Terus ngetes koncone, ngadeg ning ngarep sing teko perengut kabeh. Nah, masuk masuk perngut kabeh. Well, terus sing teko pengajian teklean ati, minggato ngawur. <laughs> Ini buat yang deket paham ya, bukan yang hadir pengajian bukan. Artinya yang tiap hari kumpul sama sama saya. Kalau sama orang umum siapapun jangan terus dites. Ayo tekan teklean hati apa ya? Itu mudah sakit hati tidak? Yuk kita tes yuk ngawur gitu ya. Makanya pernah seorang sufi ketika beliau di penjara, ada sufi di penjara di fitnah gitu ya. di fitnah di penjara dijenguk sama murid-muridnya. Ngaku murid, jenguk. Kamu siapa? Kami adalah kalau sekarang misal uh, sekarang ada kan Seher mania, terus ada Ja'far mania, macam-macam. Novel mania untung nggak ada. Tambah akeh nanti kan mania-mania gitu kan ya. Ada pecinta Habib Syekh, pecinta Habib Ja'far, pecinta Kiai Fulan, kan ada itu kan? Begitu. Nah ini juga itu. Saya maniak kamu gitu. Pecinta kamu, saya ini tergila-gila pada dirimu. Kami rombongan mau jenguk kamu. Oh gitu ya. Orang soleh ini langsung ngambil batu sing moro kabeh tidak dipatahi. Ya, ya. Dilempari. Lari kabeh, semua lari. Kamu ini bagaimana? Kami jenguk tambah kami dilemparin batu bla bla bla bla. Ketawa orang solehnya. Ha, ternyata kamu ngapusi. Minggat toh. Loh kok begitu? Kalau kamu cinta sama saya, kamu saya lemparin, nggak mungkin kamu kemudian lari dan marah-marah. Nggak mungkin kamu lari dan marah, marah-marah. Kamu pasti ya menghindar. Kalau kena ya dirasa ke loro. Setelah itu nanya, ada apa? Apa salah kami? Kok kami dilempari? Apa? Nuduh dirinya kurang-kurang pas. Bukan menyalahkan yang lempari, yang disalahkan justru dirinya sen sendiri. Itu syarat berguru begitu. Nah sekarang ada orang berguru yang disalahkan guru nih. Paham loh? Pokoknya kalau nggak cocok hatinya, murid ini nggak cocok hati sama gurunya, mesti gurunya disalahkan. Lah murid begini ilayah ya, milik kiamah nggak bakal pernah naik kelas. Macam mana lulus. Naik kelas aja tidak. Lalu didi didi wah ini ini ada cocok sama guru ini. So guru oke yang ngono lah. Ini kan murid hebat bisa nilai gurunya ini. Gurunya siapapun kita nggak boleh begitu. Siapapun gurunya itu kita tempatkan kita berguru, berguru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu ini guru yang ada kan cuman perantara sampainya ilmu. Dan syaratnya untuk dapat ilmu harus huruf ba. Lah itu kita bahas nanti Jumat yang akan datang dikit karena Jumat depan kan Maulid ya. Ya Jumat depan Maulid, nanti kajiannya dikit tentang huruf ba tadi. Setuju? Setuju? Ya, alhamdulillah. Pengumuman dari saya. Ini belakang nanti jangan kalau mau lihat Jumat kemarin kita di sana kan, ini sudah mulai eh, apa namanya? tataan-tataan untuk untuk ngecor itu sudah mulai di dipasang. Kemudian bambu sudah mulai dirakit triplek <clears throat> sebagian sudah mulai dipotong. Karena tripleknya butuhnya 300, itu baru dapat 30 triplek. Jadi ya mau motong nunggu 270 berapa? 270 ya. Oh, okay, men ya. <laughs> Nunggu 270 di triplek, tapi nyantai saja. mau oh, saya yakin semua itu sudah ada, tinggal ngambil kan ya gitu ya. Tinggal ngambil ya. Tinggal ngambil dan tinggal ngi ngirim. Alhamdulillah ada teman-teman yang ngasih semen, terima kasih banyak. Rebu sore itu ada pengajian ibu-ibu kok datang ke sini naik motor goncengkan semen gitu ya. Entah dari desa mana nih ibu-ibu loh ya, bukan bapak-bapak. Makanya kalau bapak kalah sama ibu itu kan luar biasa ibunya ya. Ini ibu goncengkan se semen naik motor tuh. Ada dua ibu-ibu ya, terus diturunkan dibantu teman-teman ditaruh. ditaruh di sini. Ada yang bantu semen, macam-macam terima kasih banyak. Perkiraan saya insya Allah saya usahakan tanggal 16 November 16 November kita ngecor lantai dua Nah, nanti Jumat sebelum 16 November kita pastikan lagi ya. Nah kalau emang 16 November itu jadi ngecor insya Allah saya butuh bantuan tenaga yang sangat banyak. Karena kita ngecor itu butuh minimal 200 orang. Ya, butuh minimal 200 orang. Nanti yang pengen bareng-bareng Jumat saya umumkan, Jumat sebelum hari H diumumkan. Saya pilih hari Ahad ya, hari Minggu biar apa namanya? E, semua bisa ikut. Nanti kalau toh tanggal 16 nggak bisa, ya diganti tanggal 20 tiga. Pokoknya diambil hari ahadnya. Biar nanti bulan maulid itu bisa dipakai itu. Walaupun kondisinya begitu ya. Belum maksimal tapi sudah bisa dinik, dinikmati. Pengen saya seperti itu. Ini kan udah Muharram. Sofar Rabiul Awal. Kurang dua bulan. Dua bulan lagi. Lah saya pengennya nanti maulid akbarnya Majelis ar rodoh itu Jumat terakhir bulan robil Awal itu bisa kita selenggarakan di sana sekaligus meresmikan bangunan yang belum jadi. Oh iya, Kan raudhah kan sifatnya gitu. Pokoknya belum jadi resmikan. Ya, karena sebetulnya kalau udah sudah ada tempatnya itu berarti sudah aja jadi. Kan pesan-pesannya orang soleh kalau buat bangunan jangan dijadikan. Sisakan ada satu ruangan yang nggak jadi. Nanti kan itu babrak apa namanya? ngundang yang belum belum ada belum ada jadi ada. Misalnya sisakan satu pojok gitu ya biar rada elit titik. Yang lain bagus satu pojok rada elit. Itu nanti mancing untuk dapat yang lain lagi. Itu ilmunya orang-orang soleh ter terdahulu. Ya, silahkan. Kemudian bagi yang pengen bantu lagi dan bantu lagi, bantu lagi apapun tenaga, pikiran dan sebagainya, jangan-jangan bisa e, salurkan dalam wujud apapun. Yang terima kasih tiap malam ada yang kerja bakti sampai jam 1 di sini, itu tiap malam. Makasih banyak. Kemudian ada yang tiap Jumat nyelengi di celengan itu apa namanya? gendong di depan itu ya. Terima kasih banyak. Ada yang transfer-transfer saya nggak ngerti yang transfer siapa ya. Ya terima kasih banyak. Macam-macam. Alhamdulillah semoga semuanya barokah. barokah. Dan yang luar biasa itu banyak yang mendoakan tuh. Ya, itu yang paling pokok paling penting, itu yang mendoakan ya. Karena doa itulah yang yang jadi dasar dari semuanya dan mengantarkan pada keberhasilan. Karena doa adalah keyakinan. Doa adalah keya keyakinan. Dan mohon doanya keyakinan kita semua semoga tepat waktu. Kemudian itu tanah masih kurang 1,65 M. Baru saya bayar 1 M kan, kurang 1,65 M. Saya berjanji uh, bulan Mei atau Juni itu harus lu, lunas itu kan perjanjian dengan yang punya tanah. Dan dalam uh, akhir Desember saya insya Allah harus harus ngasih ngasih tambahan DP lagi untuk akhir Desember. Doakan semoga akhir Desember bisa tercapai. Target saya, target saya November, Desember, Januari tiap bulan dapat uang satu miliar. Caranya bagaimana? Moh mikir. Ya, target saya, saya punya target tiga bulan tiga miliar. Ada orang yang nanya Habib, bisnisnya apa? Mau ikut? Saya bilang ya bisnisnya doa. Loh itu kalimat artinya doa ya Allah Saya minta dalam waktu tiga bulan dapat uang tiga mil, miliar Untuk menuhi pembangunan tanah dan lain sebagainya Salah satu cara yang saya gunakan, ya, salah satu caranya adalah e, produksi buku dan produksi DVD lagi. E, kemudian saya akan buat kaos lagi, kemudian saya akan buat e, apa namanya stiker, kemudian juga akan buat gantungan kunci, ya, sama satu tanggalan. Saya akan buat tanggalan satu lembar. Jadi tanggalan satu lembar itu ada ada fotonya nanti di situ. Insya Allah Eh, Jumat depan eh, sudah bisa dimiliki. Ya. Memang harga tanggalannya mungkin tidak murah. Jenengan kalau cari tanggalnya murah jauh lebih banyak. Tanggalan itu nanti akan kita niatkan jadi 100% penjualan tanggalan ini untuk pembangunan mah majelis. Artinya buat orang yang mau nyumbang beli aja tanggalan. Saya tuh pengennya ngasih ngasih ganti gitu loh. Orang ngasih uang, saya ngasih bah, barang. Pengennya seperti itu. Sehingga hati saya juga enak. Sebab kalau orang ngasih uang tok itu hati saya kurang enak. Kecuali kalau ngasihnya langsung 3 miliar, enak banget hati saya. Sebab mau ganti barang segitu kan ya angel kan ya. ya. Itu diantaranya buat DVD. Nah, malam ini saya buat DVD ceramah saya 8 tahun yang lalu. Jadi kan kalau pengen lihat saya di, di waktu muda, sekarang udah tua. Ya, sekarang udah rambutnya putih. Kalau masih pengen lihat saya di, di waktu rambut saya hitam itu, ceramah saya seperti apa, itu ada ceramah saya yang umurnya 8 tahun yang yang lalu. Eh, kira-kira uh, itu seminggu atau dua minggu setelah wafatnya Habib Anis. Ya, di Majelis Jami Asgab hari Rebu. Dulu saya ngisi di sana kajian. Judulnya Empat Pilar Keberhasilan. Empat Pilar Keberhasilan. Yang beli via online, entah itu pakai WhatsApp, BBM, email, SMS, yang dikirim dalam kota maupun luar kota, harganya 35.000 termasuk ongkos kirim khusus Pulau Jawa. Kemudian untuk yang di sini harganya 25.000 rupiah. Semua hasilnya kita gunakan untuk pembangunan majelis Ar-Raudhah. Nanti yang berminat bisa cari di depan. Dan usahakan woro-woro ajak teman-temannya. Nanti tiap Jumat akan ada DVD macam-macam ya. Banyak DVD kajian ceramah. Saya yang rodok lama, rodok lama. Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu. Mau saya pilih ada juga ceramah yang saya gabungkan dari berapa ceramah saya itu saya edit, saya gabungkan jadi seperti petuah-petuah gitu ya, nasihat-nasihat itu. Ya, yang jadi jadi satu biar yang nggak bisa download di YouTube minimal bisa lihat lang langsung. Kalau mau nasihati temennya nerangkan kangelan, ya pinjamkan saja suruh lihat. Ya, insya Allah dilihat itu kalau dia nggak nggak nggak dapat nasihat, mungkin yang di rumahnya yang dengar bisa jadi nah nasihat seperti itu. Ya semoga barokah manfaat ya, insya Allah. Judulnya kata orang Jawa, engger enggak obah terus Pak, insyaallah awak murah kelelep. Kalau kita gerak terus insyaallah enggak enggak kelelep. Nah, prinsip dalam bahasa Arab begitu al-harakah barokah. Asal kita mau gerak, itu nanti datangkan berkah. Kalau kita mau gerak, datangkan berkah. Nabi Musa gerak mukulkan tongkat yang terbelahlah lautan. Sayyidatuna Maryam gerak berusaha menggoyangkan batang kurma yang enggak mungkin goyang, tapi Allah menurunkan kor kurma-kurma tadi yang banyak. Ibunya uh, Nabi Ismail Siti Hajar, beliau gerak Sofa dan Marwa, Allah kasihkan air zam zam-zam. Saya gerak jual DVD dan buku, siapa tahu 3M dapat dalam 3 bulan. Amin Allahumma amin. Itu rumusnya, itu ru, rumusnya. Jangan jangan berpaku pada usahanya, tapi berpaku pada yang memberikan karunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita Tutup dengan doa yang biasa kita tutup. Sebelumnya ada pengumuman, hadirilah tablik akbar dalam rangka Hall Sunan Lawu Brawijaya 5 Betoro Katong dan Manakib Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang ke-29 di Ponpes Condromowo, Girimulyo, Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Eh, harinya Manakib tanggal 1 November Sabtu. Tablik akbar juga 1 1 November. E, pembicara Habib Husin assegaf dari Jogja. Ya, mujahadah di puncak Gunung Lawu Minggu 2 November bagi yang mau ikut ya. Yang gak ikut bayangkan saja. Ya, kemudian ada hal yang sigati di Alas Ketonggo pada hari Kamis tanggal 20 November malam Jumat. Ini panitia peringatan Hari Besar Islam Pondok Pesantren Condromowo Kirimulyo Jogorogo Ngawi. Bagi jamaah yang ingin mengikuti mujahadah di puncak Gunung Lawu wajib mendaftarkan diri kepada panitia. Jangan berangkat sendiri ya. Membawa perbekal kalau perbekalannya membawa sendiri. Kemudian ada permohonan doa uh, untuk Bapak Ico dan Ibu Markoyah yang sedang sakit di Tasikmalaya semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Begitu pula untuk semua yang sedang sakit dari keluarga kita, teman kita, sahabat kita Semoga diberi kesembuhan Bagi yang SMS saya, Whatsapp saya, BBM saya Minta kelancaran untuk prosesi kelahiran istrinya Semoga diberi kelancaran dan kemudahan, dapat anak yang soleh dan solehah, selamat semuanya ibu, orang tua, anaknya dunia dan akhirah, dan bagi yang uh, ingin mendapatkan anak keturunan, belum dapat anak keturunan, semoga segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang ingin mendapatkan jodoh dan pekerjaan, semoga mendapatkan apa yang dicari, yang bisa membahagiakan dunia dan akhirah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية بلية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من من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 الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أضفي بهم نار الجحيم الحاضمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها ببنت عمران أم عيسى لم تزال لراخمة وبآسيا من أصبحت من كل هول سالما وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحسر يوم الضامة وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما يا الله وعليهم يا ربنا منك الصلاة دائما ثم الصلاة على الذي خصصته بمكلمة يا الله بها يا الله بها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 Jadi Kamis malam Jumat depan ya 6 November tempat Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Saya minta teman-teman yang dekat malam Jumat besok merapat ke sana karena Ngawi perlu kita perkuat ya. Ngawi perlu diper kuat semua agar ahlu sunnah wal jamaahnya mantep di sana. Kemudian hadirkan bacaan salawat al-barzanji rutinan jamuri besok sore Sabtu 1 November jam 3 sore pada asar bertempat di rumah Ibu Wakil Wali Kota Solo Ibu Haji Purnomo Jalan Bayangkara Tipes Solo. Nah ini satu ada permohonan doa penting untuk Ananda Ramadan, bintang Ramadan yang mengalami kecelakaan dan sekarang sedang dirawat di ICU. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang tiada penyakit setelahnya, sehat selama-lamanya, panjang umur dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf bagi yang berminat DVD bisa beli di depan. Kemudian yang berminat DVD malam hari ini Jumat depan ada insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.